dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian, para jamaah umrah, para mukimin dan juga para penziarah Masjid Nabawi, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita dan juga orang-orang yang kita cintai dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan. Hadirin, masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kita sudah sampaikan ayat-ayat yang didatangkan oleh Syekhul Islam yang berkaitan dengan sifat al-ma'iyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan penyebutan beliau terhadap ayat-ayat sifat yaitu yang berkaitan dengan sifat al-kalam dan bahwasanya Allah azza wajalla di antara sifatnya adalah al-kalam yaitu Allah berbicara berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa qawlihi dan juga firmannya wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Ini adalah ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal Al-Kalam. Ayat yang pertama adalah firman Allah وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا yang artinya dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan yang pertama bahwasanya di, di antara sifat Allah adalah al-kalam yaitu berbicara karena firman uh, ucapan Allah atau firman Allah hadisan maknanya adalah kalaman. Wa man asdaqu minallahi hadisan maksudnya adalah wa man asdaqu minallahi kalaman. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Jadi menunjukkan yang pertama bahwasanya Allah berbicara. Dan di antara sifat Allah adalah berbicara. Dan juga menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah asdaqul kalam. Kalamullah adalah asdaqu al-kalam, adalah ucapan yang paling benar. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Karena ucapan Allah, firman Allah ini berdasarkan ilmu yang sesuai dengan kenyataan. Karena Allah swt. Bikul bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ketika Allah SWT mengabarkan Allah berbicara, <clears throat> maka pembicaraan Allah adalah pembicaraan yang paling yang paling benar. Adapun makhluk ya karena dia tidak sempurna ilmunya. Terkadang dia berbicara tanpa ilmu atau dia berbicara tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang terbatas. Atau berbicara dengan persangkaan. Tapi Allah Azza wa Jal, dia adalah Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah SWT berbicara, maka Allah SWT berbicara dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Waman asdaqu minallahi haditha dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian ayat yang kedua, waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Dan ini semakna dengan ayat yang sebelumnya. Qilan maknanya adalah kalaman atau hadisan. Dan ini juga menunjukkan faedah seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asdaqal kalami kalamullah." Inna asdaqa al-kalami kalamullah. Sesungguhnya ucapan yang paling asdaq, yang paling benar, yang paling sesuai dengan kenyataan adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. karena itu ketika Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran dengan sebuah berita atau dengan sebuah kabar, maka kabar dari Allah adalah kabar yang paling benar. Adapun kabar-kabar selain itu maka ditimbang dan diukur dengan kalamullah. Kalau sesuai dengan kabar dari Allah maka itu adalah kabar yang benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan kabar dari Allah, tidak sesuai dengan kalam kalamullah maka itu adalah kabar yang dusta. Wa man asdaqu minallahi qila dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam yaitu yang berbicara. Dan ini harus kita yakini dan harus kita imani bahwa di antara sifat Allah adalah berbicara sesuai dengan keagungan Allah. Dan pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia sedikit pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Baik di dalam sifatnya, baik di dalam nama-namanya, baik di dalam af'alnya. Itu pekerjaan-pekerjaan Allah. Laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan karena itu ketika seseorang menetapkan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an berupa sifat-sifatnya di antaranya adalah sifatul kalam, maka kita meyakini bahwasanya Allah berbicara akan tetapi tidak boleh kita menyerupakan bicaranya Allah dengan bicaranya makhluk. Kemudian dibayangkan ya di sana ada mulut, di sana ada gigi, di sana ada lisan. Ini adalah pembicaraan makhluk. Adapun Allah SWT, maka Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Allah hanya mengabarkan bahasanya Allah berbicara. Dan kita imani sebagaimana datangnya. Dan tidak boleh kita menyerupakan ya sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka sebagaimana ucapan Nuaim ibn Hamad ya syekh dari Imam Al-Bukhari beliau mengatakan man syabbah Allah bi khalqihi faqad kafar ya barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya mengatakan bahasanya misalnya pembicaraan Allah seperti pembicaraan manusia atau pendengaran Allah seperti pendengaran manusia barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Apa maknanya kufur? Keluar dari agama Islam. Dan ini menunjukkan bahayanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kita ketika mengatakan bahasanya Allah berbicara bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki sifat kalam dan Allah berbicara tetapi sesuai dengan keagungan Allah Azza wajalla. Adapun keifiyahnya, tata caranya maka kita tidak dikabarkan dan kita tidak mengetahui ilmunya. Beriman bahwasanya Allah berbicara adalah wajib. Dan bertanya tentang bagaimana ini adalah perkara yang bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah firman Allah, "Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam" dan ketika Allah berbicara dengan Isa ibnu Maryam ketika Allah berbicara kepada Nabi Isa itu pada hari kiamat Allah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم wa anta ala kulli syai'in syahid. Allah SWT telah akan berbicara kepada Nabi Isa alaihissalam yang telah disembah oleh orang-orang Nasrani dan mereka meyakini bahasanya beliau dan juga ibunya yaitu Maryam adalah Tuhan selain Allah. Maka kelak Allah SWT akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah di padang mahsyar, yang mulkiyamah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah mengatakan, "A anta qulta nas Apakah engkau wahai Isa telah berkata berbicara kepada manusia, mengajak manusia, "Anittakhidhu anittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Apakah dahulu engkau di dunia mengajak manusia, mengatakan kepada mereka supaya kalian menjadikan aku dan juga ibuku ilaha ini min dunillah. Apakah engkau telah mengucapkan ucapan ini sehingga ada sebagian manusia yang mereka menyembahmu dan menjadikan engkau serta ibumu sebagai ilaha ini min dunillah, dua sesembahan yang disembah selain Allah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Dan beliau adalah seorang nabi yang diutus yang mengajak manusia kepada tauhid sebagaimana nabi-nabi yang lain. Qal subhanak. Beliau mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi bihaq, ma laysa li bihaq. Beliau mengatakan maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak hak. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Untuk mengatakan sesuatu yang batin. Di antaranya adalah mengajak manusia untuk menyembah manusia yang lain. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan ucapan yang tidak benar, yang batin. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, seandainya aku dahulu memang pernah mengucapkan ucapan ini. Yaitu mengajak manusia untuk menyembahku dan juga ibuku. Faqad alimtah, niscaya engkau telah mengetahuinya. Niscaya engkau telah mengetahuinya. Seandainya ini dahulu pernah aku ucapkan dan aku pernah mengajak manusia untuk menyembah diriku dan juga ibuku, niscaya engkau ya Allah sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la nafsik engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Di sini Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah bahwasanya beliau tidak pernah mengajak Bani Israel dan juga manusia yang lain untuk menyembah beliau. Dan tidak pernah beliau mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan atau keyakinan-keyakinan yang lain. Beliau sebagaimana para nabi dan juga para rasul mengajak manusia kepada kepada tauhid. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya, Beliau tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah kepada beliau dan juga ibunya. Di sini Allah mengatakan wa id Allah ketika Allah berkata. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah berkata. Dan Allah berbicara. Wa id Allah dan ketika Allah berbicara dan Allah berbicara ya dengan ucapan seperti ini atau dengan perkataan ini kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki. Dengan apa yang dikehendaki. Kapan dia kehendaki. Wa idqala Allah. Dan ketika Allah berbicara. Yaitu berbicara kepada Nabi Isa. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat kalam. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki kepada siapa Allah berbicara. Maka harus kita yakini ya dan kita imani bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Kemudian Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla dengan benar dan juga dengan adil. Wa tammat dan telah sempurna. Ya telah sempurna, tidak ada kekurangannya. Kalimat rabbik kalimat Rabbmu maksudnya adalah kalamullah. Kalamullah adalah kalam yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Sidqan wa adla. Yang sempurna kebenarannya dan juga keadilannya. Firman Allah adalah sidqan. Ucapan yang benar. Allah kalau berbicara dan mengabarkan kepada kita maka itu adalah ucapan yang sadiq ucapan yang sidak sesuai dengan kenyataan. Tidak mungkin ya berbeda dengan kenyataan. Sidakan jujur atau benar dan maksudnya di sini adalah fil akhbar, yaitu di dalam kabar-kabarnya. Allah SWT di dalam Al-Quran mengabarkan tentang kabar-kabar. Seperti umat-umat yang terdahulu. Atau kejadian-kejadian yang terdahulu. Demikian pula kejadian-kejadian di masa yang akan datang seperti ya terjadinya hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat, apa yang terjadi di dalam surga, apa yang terjadi di dalam neraka. Ini adalah akhbar, ini adalah berita-berita, kabar-kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Maka apa yang Allah kabarkan adalah sidqan dan sempurna kebenarannya. Sempurna kejujurannya, tidak ada kekurangan di dalamnya, sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi misalnya ketika Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah akan berbicara kepada Nabi Isa dengan pembicaraan seperti ini. Maka harus kita yakini bahwasanya kelak Allah akan berbicara dengan ucapan ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang belum terjadi. Tapi kelak Allah akan berbicara dan berkata kepada Nabi Isa dengan perkataan seperti ini. Wa tammat Dan sungguh telah sempurna kalam Rabbmu kalam kalamullah sidqan dengan sebenar-benarnya wa adlan dan juga adil maksudnya adalah di dalam ahkamnya di dalam hukum-hukumnya Allah SWT di dalam Al-Quran bukan hanya menyebutkan tentang berita bukan hanya menyebutkan tentang kabar umat yang terdahulu atau yang akan terjadi di masa yang akan datang tapi di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang hukum-hukum terkadang menyebutkan perintah, ia terkadang menyebutkan larangan. Maka ini adalah hukum Allah dan hukum Allah adalah adil. Hukum Allah adalah adil. Apabila Allah Swt memerintah, maka itu adalah perintah yang adil. Demikian pula apabila melarang, maka Allah Swt melarang dengan keadilannya. Maka matskalimatu Rabbika sidqan wa adla dan telah sempurna kalam Allah Azza wajal. yang sempurna baik di dalam sidqnya, di dalam kebenarannya maupun di dalam keadilannya. Jadi kalam Allah adalah kalam yang sempurna dari berbagai segi. Baik kebenarannya maupun keadilannya. Baik. Jadi ayat ini juga menunjukkan sifat Allah Al-Kalam. Yaitu, yaitu dalam firmannya kalimat rabbik. Kalimat Rabbmu. Dan makna kalimat di sini adalah kalam. Itu watamma kalamu rabbik dan telah sempurna kalam dan juga ucapan dari Rabbmu. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah firman Allah wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima dan Allah berbicara kepada Musa taklima dengan sebenar-benarnya. Allah berbicara kepada Musa taklima dengan sebenar-benarnya. Dan ini juga menunjukkan bahasanya Allah yatakallam. Allah berbicara. Dan Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki. Dan di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa AS. Dan ini adalah tashrif. Ini adalah pemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Karena tidak semua hamba Allah, bahkan tidak semua Nabi diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa adanya perantara. Hanya sebagian nabi saja yang langsung diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla dan diperdengarkan suara Allah Swt Dan diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam sehingga beliau di, di, diberi gelar dengan kalimullah. Kalimullah yaitu orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Swt. wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima dan Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima Taklima ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah benar-benar berbicara. Ya, karena takliman ini adalah masdar dari kallama yukallimu takliman. Dan di dalam bahasa Arab di antara maknanya atau fungsinya adalah menguatkan. Artinya kalau sampai datang ya sebuah kalimat dengan ya sigah seperti ini, ya dengan mendatangkan masdar yang menguatkan maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. Dan ini adalah bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya berbicaranya Allah adalah majaz dan bukan hakiki. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan orang Arab apabila menguatkan dengan masdar menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang hakiki, bukan perkara yang majaz. Majas tidak mengenal yang demikian. Tapi karena di sini Allah SWT menguatkan dengan masdar itu firman yang taklima menunjukkan bahasanya Allah SWT benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Jadi kita tetapkan Allah SWT berbicara dan di antara sifatnya adalah kalam dan Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki dengan pembicaraan yang Allah kehendaki. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi yang berbicara di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelahnya firman Allah, minhum man kallam Allah. Minhum di antara mereka maksudnya adalah di antara para rasul. Karena Allah SWT mengatakan sebelumnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallam Allah. Mereka adalah para rasul yang kami telah utamakan sebagian di atas yang lain. Minhum di antara mereka ada yang kami berikan keutamaan man kallamallahu. Ada di antara mereka yang diajak bicara oleh Allah. Yaitu diajak bicara langsung dan Allah dengarkan, Allah pendengarkan kepadanya ya suara Allah swt. wa taala. Asma'ahu kalamahu, memperdengarkan kepadanya kalamullah. Dan ini sekali lagi adalah Tashrif, ini adalah penghormatan dan juga pemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian nabinya. Wa minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Dan ketika datang Musa limi qatina yaitu eh, di, di waktu berjanjian dengan Allah wa kallamahu rabbuh dan Rabbnya berbicara dengan dirinya walamma jaa dan ketika Musa datang yaitu memenuhi perjanjian dengan Allah karena Allah SWT telah menentukan waktunya menentukan di mana dan menentukan waktunya ya dengan Musa alaihissalam maka datanglah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa wa kallamahu rabbuhu Rabbnya, yaitu Rabbnya Nabi Musa itu Allah Azza wa Jal Kallamahu, berbicara kepada Nabi Nabi Musa Jelas, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Kallama Musa bahwasanya Allah berbicara dengan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat sebelumnya wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu dengan dhammah. Inilah bacaan yang benar. Karena ada sebagian orang-orang yang menyimpang karena ingin mengingkari sifat kalam dari Allah. Ingin mengingkari sifat kalam dari Allah sehingga dia ganti harokatnya. Dia membacanya wa kallamallaha Musa taklima dan Musa berbicara kepada Allah di balik. Bacaannya harusnya wakallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa karena dia memiliki keyakinan yang sesat. Yaitu dia ingin mengingkari sifat kalam dari Allah. Mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara sehingga ini menjadikan dia merubah firman Allah. ini adalah termasuk bahaya keyakinan yang yang menyimpang. Dan tariqah atau eh, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka berkeyakinan baru setelah itu mencari dalil. Kalau dalilnya tidak sesuai maka disimpangkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka mengumpulkan dalil. Melihat dalil, mengumpulkan dalil yang sahih, baru setelah itu menyimpulkan dan berakidah. Baru setelah itu mereka menyimpulkan akidah yang benar demikian. Jadi mereka mengikuti dalil. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka berkeyakinan dahulu. Melakukan dahulu baru setelah itu berusaha untuk mencari dalilnya. Buka Al-Quran, kemudian kira-kira yang yang sesuai dengan keyakinannya, atau yang sesuai dengan ibadahnya, atau yang, yang semacamnya, maka dia jadikan dalil. Kalau yang tidak sesuai, maka dia berpaling. Ini adalah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah ahlu sunnah ya mereka mengumpulkan dalil baru setelah itu berakidah. Ya, mengumpulkan dalil baru setelah itu berakidah. Adapun orang-orang yang menyimpang maka dia berakidah terlebih dahulu baru mencari dalilnya. Jadi di sini sebagian ya orang yang mengingkari sifat Allah merubah firman Allah azza wajalla. Yang harusnya dibaca dibaca wa kallamallahu Musa taklima dibaca dengan wa kallamallaha Musa taklima. Dan ini tidak bisa dia lakukan ketika dia membaca firman Allah wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Tayib kalau misalnya firman Allah yang tadi bisa dia rubah harokatnya. Tetapi dia tidak bisa merubah firman Allah yang selanjutnya yaitu firman Allah wa kallamahu rabbuh. Karena tidak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu, tidak mungkin. Yang tidak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu. Semuanya sepakat dibaca dengan wakallamahu rabbuhu dan maknanya Allah berbicara kepada Musa. Ya, ini uh, eh, ahlu, ahlu sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan dalil sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, maka terkadang mungkin dia bisa berdalil dengan sebuah dalil, tetapi ketika didatangkan dalil yang lain, maka dia akan ya dia akan kewalahan dan akan tidak bisa menjawab wa kallamahu rabbuh dan Robnya berbicara dengan Musa. Ini tidak bisa di diapa-apakan, tidak bisa dirubah harokatnya. Baik, jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-kalam sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah dan kami memanggil dia yaitu memanggil Nabi Musa alaihissalam dan memanggil di dalam bahasa Arab nidaun maknanya adalah sautun murtafi' suara yang keras itu namanya nida yunadi nada yunadi munada nidaan maksudnya adalah suara yang yang keras dan ini menunjukkan yang pertama bahwasanya Allah berbicara dan bahasanya kalamullah adalah dengan saut, yaitu dengan suara yang didengar. Wa kallamallah wa nadainahu min janibit turil aiman. Dan kami memanggil dia, yaitu memanggil Nabi Musa dan nida atau panggilan adalah suara yang keras. Adalah suara yang keras menunjukkan bahasanya kalamullah adalah masmu'. Firman Allah adalah bisa didengar dan bahwasanya ucapan Allah adalah dengan suara. Tapi harus kita ulangi dan terus kita ulangi bahwasanya kalamullah tidak sama dengan kalamul makhluk. Dan seandainya di sana ada suara, maka suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Laisa kamitsli syai'. Maka ini harus senantiasa terpatri di dalam diri kita. Ketika kita mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla, harus senantiasa ada ya dan senantiasa kita ingat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah Allah SWT yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita yakini Allah berbicara dan dengan suara. Didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Dari arah dari arah kanan ya min janibit turil aiman dari dari arah tur sebelah kanan. Ya, yang dimaksud dengan tur adalah sebuah gunung yang terletak antara Mesir dengan Madian. Ya, gunung yang terletak antara Mesir dengan Madian. Ini ada gunung namanya Atur. Nabi Musa alaihissalam saat itu berjalan dari kota Madian menuju ke mana? Ke Mesir. Ya, dari Madian menuju ke Mesir. Maka Allah SWT memanggil beliau dari sebelah kanannya. Itu ketika beliau menuju kota Mesir, ya, dan dan di sana di, di, di Gunung Tur, maka Allah memanggilnya dari sebelah kanan, yaitu sebelah kanan Nabi Musa. Yang sebelah kanan Nabi Musa ketika beliau akan menuju ke Mesir dan sampai ke Gunung Tur. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya dan kami dekatkan dia najian dan dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya Allah memanggil ya dengan suara yang murtafi dengan suara yang tinggi. Kemudian setelah itu Allah yunaji Musa. Allah SWT bermunajat yaitu menggunakan suara yang lirik yang pelan-pelan kepada Nabi Nabi Musa. Karena Allah mengatakan najian. Wa qarrabnahu najian dan kami dekatkan dia najian yaitu bermunajah. Ya, berbicara dengan dengan suara yang pelan. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Swt memiliki sifat al-kalam yang harus kita yakini dan harus kita imani sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wa idnada rabbuka Musa anitil qaumadh-dhalimin dan ketika Rabbmu memanggil Musa supaya engkau wahai Musa mendatangi kaum yang zalim. Dan ketika Rabbmu memanggil Musa. Dan tadi sudah kita sampaikan, nada yunadi nidaan artinya adalah memanggil, maksudnya adalah dengan suara yang keras. Dan ketika Rabbmu memanggil Musa, yaitu dengan suara yang keras. Apa yang Allah katakan? Ani'til qaumal zalimin. Supaya engkau wahai Musa mendatangi kaum yang zalim. Itu Bani Israel. Demikian pula uh, Fir'aun yang mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan dan ada di antaranya dengan kekufuran. Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim. Dan ini menunjukkan kepada kita seperti ayat sebelumnya bahwasanya Allah berbicara dan dan ucapan Allah kalamullah adalah didengar. Kemudian Allah mengatakan wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an syajarah. Dan ketika Rob keduanya yaitu eh, Adam dan juga Hawa. Dan ketika Rob keduanya yaitu Allah memanggil keduanya, yaitu memanggil Nabi Adam dan juga istrinya. Apa yang Allah katakan? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah SWT memanggil yaitu dengan suara ya yang bisa didengar Allah memanggil Nabi Adam dan juga istrinya setelah mereka berdua memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan, "Alam anhakuma an tilkuma syajarah." Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Adam dan juga istrinya dengan dengan suara yang didengar oleh keduanya. Kemudian Allah mengatakan wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku telah katakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sudah diingatkan oleh Allah bahwasanya syaitan adalah musuh bagi keduanya. Ya, dan bahwasanya dia ingin menyesatkan keduanya. Dan Allah sudah mengingatkan yang demikian. Tapi akhirnya Nabi Adam alaihissalam, demikian pula istri beliau Hawa memakan apa yang dilarang oleh Allah azza wajalla. Kemudian keduanya segera bertaubat ya dan memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni keduanya. Dalam ayat ini Allah swt ya uh, uh, Yunadi ya Allah swt memanggil Nabi Adam dan juga Hawa dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam dan bahwasanya kalamullah masmu' ya kalamullah bisa didengar dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah mengatakan wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Dan pada hari di mana Allah memanggil mereka itu memanggil manusia. Allah mengatakan aina syuraka'i di mana orang-orang yang dianggap sekutuku di mana sekutu-sekutuku yaitu yang dianggap oleh manusia sebagai sekutu-sekutu Allah Allah kuntum tazumun yang kalian dahulu menyangka bahwasanya dia adalah sesembahan-sesembahan selain Allah azza wajalla maka kelak di hari kiamat ya Allah akan tanyakan dan Allah akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini ya di mana ya sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sembah selain Allah. Karena manusia di dunia ada di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada di antara mereka yang menyembah jin. mengagumkan dia, menuruti perintahnya. Melaksanakan apa yang dia inginkan. Meskipun itu adalah kufur dan juga maksiat. Dan bertentangan dengan agama Allah. Ada di antara mereka yang menyembah Nabi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ada di antara mereka yang menyembah matahari seperti orang-orang Majus. Dia meyakini bahasanya matahari itulah yang melakukan ini dan itu. Maka di hari kiamat Allah SWT akan bertanya, Aina syurakai alladzina kuntum taz'umun. Manakah sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sangka yang kalian yakini bahasanya itu adalah Tuhan selain Allah? Di mana mereka? datangkan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Karena pada hari kiamat akan nampak kekuasaan Allah Azza wa Ya, akan nampak kekuasaan Allah. Bahkan orang-orang yang disembah selain Allah kelak akan mengingkari. Mereka akan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menyembahnya. Termasuk tadi Nabi Isa alaihissalam. Ya ketika ditanya oleh Allah swt maka beliau akan mengingkari, beliau tidak pernah mengatakan atau mengajak manusia untuk menyembah beliau. Demikian pula Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau mengajak orang untuk mengagungkan beliau di atas kedudukannya atau mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Tapi ada sebagian orang yang buruk dan berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW sehingga meyakini ini dan itu tentang beliau atau menyerahkan sebagian ibadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau yang berlepas diri yang demikian berlepas diri dari amalan yang demikian beliau dan juga orang-orang soleh orang-orang yang bertakwa tidak pernah mereka menyuruh manusia untuk menyembah diri mereka selain Allah azza wajalla termasuk para malaikat yang tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah mereka makanya itu kelak di hari kiamat Allah swt akan bertanya, di manakah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka? Yang kalian imani, yang kalian percaya bahwasanya dia adalah sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yauma yunadihim wa yauma yunadihim pada hari di mana Allah memanggil mereka. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah berbicara dan ucapan Allah adalah masmu' bisa didengar dan Allah memperdengarkan ucapannya kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah mengatakan wa yauma yunadihim fayaqul fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari di mana Allah akan memanggil mereka itu di padang mahsyar. Pada hari di mana Allah akan memanggil mereka manusia. Fayaqul maka Allah akan bertanya berkata kepada mereka, "Mada ajabatumul mursalin?" apa yang telah kalian jawab kepada para nabi. Ini menunjukkan di antara pertanyaan yang kelak Allah akan tanyakan di padang mahsyar. Ya, dan di sana banyak pertanyaan. Kita akan ditanya tentang umur yang kita gunakan di dunia. Untuk apa? Termasuk di antaranya akan ditanya tentang harta kita. Dari mana kita dapatkan? Apakah dari yang halal atau yang haram? Dan akan ditanya untuk apa kita gunakan harta tersebut. Demikian pula akan ditanya tentang ilmu yang kita dapatkan. Fima amilta, untuk apa kita kerjakan atau apa yang kita kerjakan tentang ilmu tersebut. Apakah kita amalkan ilmu tersebut atau atau tidak. Ini adalah termasuk pertanyaan yang telah akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah akan bertanya tentang nikmat. Ratus tus'alunna yawma idzin anin nain. Sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan. Dan diantaranya adalah pertanyaan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Mada ajabatumul mursalin. Apa yang kalian jawab kepada para nabi dan juga para rasul. Ketika Allah SWT mengutus kepada kalian wahai manusia, rasul-rasul, maka apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian menjawab ajakan para rasul tersebut? Apakah kalian menentangnya? Ataukah kalian beriman dengan apa yang beliau bawa? Yang beliau bawa dari Allah Azza wa Jal. Allah akan bertanya, Mada ajabatumul mursalin?" Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian jawab kepada para nabi dan rasul? Apakah kalian benar-benar mengikuti mereka atau atau tidak? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim berusaha untuk mempersiapkan jawabannya apa yang sudah kita lakukan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah sudah kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan? Apakah sudah kita meninggalkan apa yang beliau larang? Apakah kita sudah membenarkan apa yang beliau sampaikan? Apakah kita sudah beribadah dengan apa yang beliau bawa? beribadah dengan cara ibadah yang beliau bawa maka bertanya kita kepada diri kita masing-masing. Karena kelak Allah SWT akan bertanya apa yang sudah kita jawab kepada para nabi dan juga para para rasul. Tentunya orang yang berbahagia kelak adalah orang yang selama di dunia dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah, di dalam masalah akhlak, berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Dan tidak mungkin ya kita bisa meniru Nabi Alaihi Wasallam dan meneladani beliau ya di dalam agama ini kecuali apabila kita berilmu. Dan ini adalah dorongan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW kalau kita tidak tahu apa yang kita ikuti. Bagaimana kita bisa meniru sholat beliau kalau kita tidak pernah belajar bagaimana tata cara sholat beliau. Dan ini menunjukkan pentingnya ya seseorang yata'allam, yang mempelajari ilmu agama. Dan orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan dijadikan dia paham ya tentang agamanya. Allah mengatakan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Dimudahkan hatinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya dimudahkan hatinya untuk ia mempelajari ilmu agama dan dan istiqamah di dalam ya di dalam belajar dan juga talabul ilm. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dijadikan dia paham tentang agamanya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan baik, kecuali apabila kita mau ya belajar dan juga mau talabul ilm, mau menuntut ilmu agama. Baik. Ini adalah e, di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan sifat eh, Allah yaitu al-kalam dan bahasanya Allah berbicara. Kemudian di sini saya sebutkan asar dan juga ucapan dari sebagian salaf, sebagian pendahulu kita tentang masalah ini ya tentang masalah kalamullah. Abu Bakar Al-Khallal rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya menyebutkan uh, sebuah asar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal Muridnya dari Imam Syafi'i rahimahullah Beliau mengatakan bahwasanya yang seseorang yaitu Hanbal berkata qultu li Abi Abdullah qultu li Abi Abdullah aku berkata kepada Abu Abdullah itu Ahmad bin Hanbal Allahu yukallimu 'abdahu yaumal qiyamah Allah berbicara kepada hambanya pada hari kiamat bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal apakah Allah berbicara kepada hambanya pada hari kiamat qala na'am maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iya itu Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat faman yaqdi bainal khalaiqi illallah azza wajalla maka siapakah yang memutuskan di antara makhluk-makhluknya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yukallimu 'abdahu wa yas'aluh. Allah berbicara kepada hambanya dan bertanya kepada dirinya. Allahu mutakallimun. Allah berbicara. Lam yazalillahu mutakalliman. Dan Allah senantiasa berbicara yaitu dengan eh, kapan Allah menghendaki dan kepada siapa Allah menghendaki. Ya'muru bima yasha. Allah memerintahkan sesuai dengan kehendaknya atau dengan apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu bima yasha dan Allah menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki. Walaysa lahu idlun wala mithlun dan tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sebanding dengan dengan Allah. Jadi beliau menetapkan bahwasanya Allah berbicara dan Allah memiliki sifat kalam sesuai dengan kehendak Allah tetapi Allah tidak memiliki idlun wala mitlun. Tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah. Kaifa syaa wa aina syaa. Bagaimana Allah mengendaki dan di mana Allah mengendaki. Ya Allah berbicara dengan cara yang Allah kehendaki dan di, di mana Allah mengendaki. Tetapi ya tidak Allah ceritakan kepada kita tentang keifian tentang bagaimana Allah berbicara. Baik. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Masail Eh, di dalam kitab Al-Masail dan juga Ar-Risalah Al-Marwiyah Anil Imami Ahmad. yang eh, jilid yang pertama halaman 288. Kemudian di dalam asar yang lain Abdullah bin Imam Ahmad itu eh, Abdullah ini adalah anak dari Imam Ahmad mengatakan Sa'altu abi rahimahullah an qaumin yaqulun lamma kallama Allah azza wa jalla Musa lam yatakallam bisautin. Aku bertanya kepada bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang sebuah kaum yang mereka berbicara meyakini bahwasanya Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak berbicara dengan suara. Ada sebagian kaum yang mengingkari ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa katanya Allah tidak berbicara dengan suara. Faqala abi, maka berkata bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, "Bala, inna rabbaka azza wa, azza wa jal takallama bi sautin hadhihi al-ahaditsu narwiha kama ja'at." Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, e, bahkan Allah Subhanahu wa taala Rabbuk yaitu Rabbmu berbicara dengan dengan suara. Bala inna rabbaka azza wa jal takallama sautin yang mengingkari apa yang diyakini oleh sebagian kaum maka Imam Ahmad mengatakan bahkan Rabbmu berbicara dengan suara dan tadi sudah kita sebutkan ya ayat-ayatnya ya Allah memanggil Musa Allah memanggil Nabi Adam dan juga istrinya dan nida di dalam bahasa Arab adalah sautun murtafi adalah suara yang yang keras berbicara dengan suara hadis-hadis ini kami riwayatkan sebagaimana datangnya. Jadi bukan hanya di dalam Al-Quran dalilnya, ya di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang juga menunjukkan bahasanya Allah berbicara dan nanti akan ya akan ada waktunya eh, Syekhul Islam mendatangkan dalil-dalil dari sunnah dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian saya sebutkan di sini ucapan Abdul Hasan Al Ash'ari. Di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Thagr halaman 214. Beliau mengatakan yaitu Abdul Hasan Al Ash'ari wa ajma'u ala itsbati hayatillahi azza wa jalla lam yazal biha hayyan wa kalaman lam yazal bihi mutakalliman. Dan mereka bersepakat yaitu ahlu sunnah wal jamaah bersepakat tentang penetapan sifat hidup bagi Allah dan bahwasanya Allah senantiasa hidup. Kemudian beliau mengatakan wa kalaman lam yazal bihi mutakalliman dan menetapkan yaitu ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat bicara lam yazal bihi mutakalliman. Allah senantiasa berbicara. Maksudnya adalah ya Allah berbicara kapan dia kehendaki. Allah berbicara kapan dia kehendaki dan kepada siapa dia berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Dia berbicara kepada siapa yang, di, yang, di, yang dikehendaki kapan dia kehendaki. Ini adalah ucapan Abdul Hasan Al Ash'ari. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang uh, penjelasan dari sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan kalam Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah. Nah, pertanyaan disampaikan dengan secara tertulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas ketika berpakaian ihram dan salat ada jamaah umrah memakai peci. Ketika dinasehati alasannya belum sampai bir ali dan belum berniat. Bagaimana yang dibenarkan di dalam agama? Ya, mahduratul ihram, ya, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram itu baru berlaku setelah niat. Baru berlaku setelah niat. Apabila sudah niat di dalam hati, ya bahwasanya dia masuk ke dalam ihram maka sudah berlaku mulai saat itu apa yang dilarang. Ya dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan, dilarang untuk menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel apabila laki-laki. Dan juga larangan-larangan yang lain. Ini berlaku kapan? Ketika sudah niat. Dan niat lain dengan memakai ihram niat lain dengan memakai pakaian ihram. Kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram dan belum niat, maka boleh dia memakai peci. Karena dia hanya sekedar memakai pakaian ihram, belum melakukan apa? Niat. Jadi mungkin dia memakai pakaian ihram tapi belum niat di dalam hatinya. Maka dalam keadaan demikian masih boleh dia e, memakai peci dan juga yang semisalnya. Allah taala a'lam. Saya pernah membaca bahasanya tidak ada solat setelah solat subuh dan solat asar. Tapi kali ini saya menemui di Masjid Nabawi, setelah solat subuh dan solat asar ada solat jenazah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari dan tidak ada solat setelah solat asar sampai tenggelam matahari. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang larangan melakukan sholat eh, di dalam dua waktu tersebut. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Waktu yang kedua adalah setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Maka dilarang ya seseorang untuk melakukan sholat pada dua waktu tersebut. Apa yang dimaksud dengan sholat yang dilarang pada dua waktu tersebut? yang dilarang adalah sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab. Seseorang hanya ingin memperbanyak ibadah. Ingin memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia uh, sholat ya, dua rakaat, kemudian salam lagi, kemudian ditambah lagi dua rakaat dan seterusnya. Dan ini tidak ada batasannya. Inilah yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Dilarang dilakukan pada dua waktu tersebut, yaitu setelah sholat subuh dengan sholat asar. Misalnya, ya di antara bapak-bapak sekalian ada yang ya setelah sholat subuh di masjid Nabawi, kemudian dia membaca Al-Quran dan masih lama ya terbit mataharinya, karena masih lama dan dia e, sudah eh, membaca Al-Quran dan ingin dia melakukan sholat Kemudian dia berdiri dan melakukan sholat dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat. Sholat tanpa sebab. Dan inilah yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Karena dilakukan pada waktu yang terlarang. Tapi kalau sholat sunnahnya memiliki sebab. Seperti misalnya sholat jenazah. Atau sholat tahiyatul masjid. Maka ini adalah sholat yang memiliki sebab tahiyatul masjid artinya sebabnya karena dia masuk ke dalam masjid. Maka dia tetap melakukan sholat tahiyatul masjid. Meskipun itu di waktu yaitu setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar. Kenapa? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab. Termasuk diantaranya sholat sunnah tawaf. Ya Bapak setelah tawaf disunahkan untuk sholat dua rakaat yang dinamakan dengan sholat sunnah tawaf. Ini juga memiliki sebab. Allah.